Sadaqallahu al-azim sadaqa rasulul karim. Wa la hawla dzalika min asy-syakirin wasy muslimin, jemaah salat maghrib dan salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah sama-sama menaikkan salat maghrib sebagaimana kebiasaan kita merahat kita akan mengadakan majelis taklim sambil menunggu masuknya salat isya. sholat kita masih akan melanjutkan pengajian kita materinya masih tetap asal isya kita membahas tanda-tanda hari kiamat. ini pertemuan yang keberapa ini? Sepuluh ya pertemuan yang ke sepuluh. yang terakhir tanda-tanda tim yang terakhir kalau tidak salah sampai berapa? 15 ya 15 ya 15 ya yaitu diselamatkan diperlukan oleh kekuatan orang barat yang kita lanjutkan jadi saya sudah sampaikan di pertemuan kemarin beberapa pertemuan ke depan ini banyak berbicara masalah peperangan-peperangan jadi sebetulnya Quran, hadis Nabi itu sudah mendahului zaman. Ya, hanya kita yang kurang mau perhatikan bahwa sebenarnya apa yang terjadi ini semuanya sudah disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Pertemuan terakhir kemarin yaitu umat Islam akan diperbutkan oleh bangsa Barat sudah kita sampaikan dengan dalinya. Sekarang yang ke-16 bahwa umat Islam itu nanti akan eh, akan diboykot oleh orang-orang kafir. Ya. Disebutkan ada tiga. Jadi eh, umat Islam Irak, Irak akan diboykot, Syam akan diboykot, Mesir akan diboykot. Nah ini ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, hadisnya sahih dengan Imam Muslim. Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis tentang tentang masalah ini. Ya. Jadi hadis itu Rasulullah sudah me menyiratkan bahwa kata Rasulullah SAW, mana'at Irak dirhamaha wa qatizah. Wa mana'at Syam mudiyah wa dinaroha wa mana'at misru irdabaha wa dinaraha wa uttum min haitsu wa uttum min haitsu ala bada'tum wa uttum min haitsu ala bada'tum wa uttum min akan terhalangi akan terhalangi kata Rasulullah negeri Irak dari dari dirham dan akan terhalangi negeri Syam ya dari dan dinarnya akan terhalangi negeri Mesir dari Irdin dan dinarnya. Nah, dalam pembahasan ini, dapat ulama yang menjelaskan ini bahwa akan terhalangi di sini maksudnya tiga wilayah ini nanti akan terjajah dalam kondisi terjajah dan diboikot. Itu disebut pertama disebut eh, Irak manfaat Irak ya dirham atau rupiah akan terhalangi irah itu dari dirham dan rupiah dirham mata uang nama mata uangnya rupiah ini nama timbangan berat yang kedua sam akan dihalangi dari mud mud ini juga ukuran berat yang berlaku di Mesir dari mud dan dinarnya akan dihalangi Mesir dari irdin dan dinarnya dan kamu nanti kata Rasulullah akan kembali seperti keadaan semula ada Kamu akan kembali ya kepada keadaan ketika kamu awal akan diboikot seperti di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah ketika dakwah sudah tidak bisa dihentikan, ya pengikutnya dibunuh, tidak juga membuat dakwah Islam itu berhenti, dibujuk juga sudah tidak mempan, ya toh. Akhirnya mereka sepakat memboikot kaum muslimin. Di boikot kaum muslimin diumumkan ditempel di dinding Ka'bah pengumuman itu. Seluruh muslimin orang-orang Quraisy tidak boleh berhubungan apapun. Menjual ataupun membeli, hubungan nikah dan sebagainya, putus hubungan. Yang berdampak akhirnya kaum muslimin ini terpaksa mengasingkan diri ke satu Syi'ib lembah di, di kota Mekah, 3 kilo dari kota Mekah. Disitulah kaum muslimin itu mengungsi. Berapa lama di boykot? Nah, kalau kita baca silamnya, 3 tahun. 3 tahun di boykot. Silakan buka kitab sirah. Sehingga kaum muslimin dalam keadaan kelapangan. Hmm. Luar biasa. Uh, Tiga tahun di boykot, ya, sampai kaum ini dalam keadaan betul-betul sudah hampir tidak mampu bertahan dengan iman ini. Tapi syukur diserahkan mereka ada Rasulullah bersama. Nah, kata Rasulullah dalam hadis ini, Irak, Syam, Mesir akan diboykot. Ya, dan kalian akan kembali seperti keadaan dulu. Maksudnya keadaan di sini itu akan diperlakukan seperti itu. Dan apa yang terjadi Muhammad Allah telah terjadi Irak sejak 2006 sudah jadi Sejak 2006. Alasan ketika itu Amerika beralasan Saddam Hussein ini mempunyai senjata nuklir dan itu bohong yang membongkar kebohongan sendiri itu orang-orang Inggris sendiri karena ingin menguasai minyak bumi Irak ya bahkan orang-orang dekatnya dibongkar kebohongan ya pasukan koalisi nah Irak diboykot ya nah, kemudian akan diboykot Sam mana Sam Palestina Syria tidak termasuk Sam akan diboykot Mesir ini penting hadirin sekalian ini harus kita ketahui hadis ini ya uh, ya mohon maaf sebelumnya kalau kita membaca keadaan ini, hadis ini tidak akan ada artinya. Hadis ini tidak bermakna apa-apa kalau kita tidak bisa membaca keadaan kita hari ini. Ya, saya tadi akan membawa saya punya saya akan saya tunjukkan ada satu video. Video ini adalah kesaksian seorang kapten angkatan darat di Malaysia. Dan dia seorang ustaz kapten ustaz ahli strategi ya namanya ustaz Asri Idris saya sudah pernah tadi saya lupa ya dia mengungkapkan cerita kisah bagaimana sepak terjang Israel itu dalam mempertahankan dirinya dalam rangka ingin menduduki Palestina. Apa saja langkah yang ditempuh oleh Israel dan siapa yang dimanfaatkan oleh Israel? termasuk perang Bosnia segala macam itu diungkapkan oleh dia. Bagus sekali. Ya. Uh, eh, akan dibebas Syam. Syam di dalamnya termasuk Palestina dan Syria. Akan diboykot Mesir. Sekarang telah terjadi. Palestina sudah diboikot sudah lama. Ya. Sekarang pun telah terjadi, ya sampai orang-orang di di Suriah, ya, sampai-sampai mereka memakan bangkai-bangkai kucing. Sudah terjadi gitu. Ya. Di Mesir pun pernah terjadi. Ya, ketika kemarin kemenangan daripada Mursi, mulailah campur tangan pihak barat dan Amerika, terutama Inggris. Karena bekas jajahan Inggris Mesir secara sepihak secara sepihak dibatalkan kemudian digalang kekuatan untuk mendukung satu jenderal Qobut ini Abdul Fatah Asisi dengan memanfaatkan siapa? Siapa yang dimanfaatkan? Saya tadi saya tidak tahu, tapi nanti tidak tahu. Siapa yang dimanfaatkan? Ulama. Ulama yang menisbatkan diri pengikut saya yaitu gerombolannya kelompoknya Al-Mansari ya Ar-Rabi bin Abdul Hadi Al-Mansari itulah yang anak buahnya sekarang di mana-mana jahat ya kalau ya, jahat apa itu yang dia di Afghanistan di mana orang itu orang-orangnya Al-Mansari yang ada di negara-negara termasuk di negara kita ini supaya tidak fitnah perlu kita lihat ditayangkan itulah orang-orang salih. Inilah komentarnya dia. Inilah dukungan orang-orang salafi kepada penguasa Rasul Al-Sisi untuk menghalang pancing kemarahannya di jalan Allah, dia tidak marah. Kalau dia tidak. Ya, ini terjadi. Dan sekarang Mesir telah diboykot, Syam telah diboykot. Pernyataan daripada Ustaz ini seorang kapten ini, dia mengatakan strateginya Yahudi itu, ya kalau dibiarkan ini Mesir dibiarkan Islam bahasa mereka Islam fundamental kan? Islam fundamental yang menegakkan khilafah ini dibiarkan di Mesir dan yang di Suriah juga dibiarkan habis mereka habis Yahudi di Palestina pasti habis karena apa? coba dia petang saya alhamdulillah punya peta di rumah, peta Indonesia maupun peta dunia. Kalau kita lihat petanya, yang berbatasan langsung utara selatan itu Palestina diapit oleh Syria, diapit oleh Mesir. Dia di tengah, berbatasan langsung. Maka sejak dulu diusahakan oleh mujahidin untuk membuka perbatasan oleh tentara Mesir tidak diberi, selalu di, diusir. Yahudi dengan kekuatan lebih-lebih Yahudi di tiap dunia termasuk pengaruh Amerika Ya, setelah tahu Mesir ini Mursi menang, mereka langsung gak tinggal diam. Plak dijatuhkan Mursi. Karena apa? Kalau Mursi dibiarkan hidup, masuk mereka ke Palestina, masuk mereka. Ini kata si kapten ini. Kalau diberi akses yang pegang kuncinya Mesir ini Islam fundamental habislah yang Mesir. Tapi di juga sekarang di, di Syria, sekarang sudah digalang, ya, sudah berapa bulan ini, koalisi internasional, bahkan kabarnya Indonesia ini akan mengirim tentara. Nah kalau Syria itu dibiarkan, ya habislah yang Yahudi di Palestina. Karena mereka akan masuk mengapit Israel. Yang maka diciptakan bagaimana Mesir supaya tidak jatuh ke tangan umat Islam. Diciptakan sekarang di Syria, kata eh, si kapten ini, bagaimana supaya Assad jangan jatuh. Ya, dengan kekuatan tangan-tangan Yahudi yang ada di negara-negara termasuk di Amerika. Itu yang terjadi. Ya. Dan ketika di Palestina saja, kata si kapten ini, kalau mereka menyerang Hamas, Masya Allah pakaiannya, Islamnya bagus. Kalau mereka menyerang Hamas, dibalas oleh Hamas, Israel sudah jalan kabur dan Israel itu sebetulnya kalah. Maka apa yang dilakukan Israel? Dia main mata dengan Amerika. gendana senjata. Begitu juga yang terjadi di Bosnia. Ketika umat Islam disembelih tiap hari di Bosnia, tidak ada dunia, tidak ada satupun dunia kaum muslimin ini berteriak membantu mereka maka muncullah para mujahidin mujahidin Arab. Kalau di Afghanistan, ya, masuk ya, ke bumi Bosnia. Ya. Saya alhamdulillah senang ngumpulin video-video seperti itu dari dulu. Karena itu fakta. Bukan cerita, itu fakta. Ya, ketika mujahidin berhasil membina generasi muda di Bosnia, mengobarkan api dia kontrak Amerika, dipikirin tentara NATO, ada perjanjian Dayton. Padahal sudah kalah itu. Ditutup mukanya dengan perjanjian Dayton. Ini kata si kapten, itulah liciknya mereka. Inilah bagian dari Dajjal ini. Ini Dajjal semua. Makanya nanti Dajjal itu perlu waktu yang panjang. Nah ini telah terbukti. Ya, Tiga negara yang disebut oleh Rasulullah telah terbukti hari ini diboykot oleh para orang kami. Masya Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah benar terjadi. Ya. Nah, tinggal sekarang ya ya maaf maaf ya saya menghimbau rajin-rajin baca ya jangan hanya maaf ya jangan hanya baca koran suara mandiri jangan hanya tahu isinya di mana rajin baca. Tengoklah di dunia ini, tataplah dengan Islam, pasti akan ada jawaban. Ya. Termasuk ya jangan tertipu hari ini dengan orang yang berbicara tauhid. Banyak orang yang berbicara tauhid tapi melencengkan bisa dari tauhid. Malah dia jadi kaki tangannya tauhid. Mereka boleh tidak mengaku, tapi ini kesaksian. Kisah terjadi nyata diungkapkan sendiri, diabadikan, diupload oleh orang. Bagaimana bisa didustakan? Saya punya dokumen dokumentasinya. Yang membantu mereka siapa? Yang menghalalkan dari Islam Muslimun mendukung Al-Sisi untuk membaca demonstran Muslim siapa? Orang-orang yang melakukan bermanfaat salah. Ini bukan kita. Ya. Nah, nah, itu yang keberapa? Ke-15. Hah? 15, 16. Hah? Tadi 15. Sekarang enam belas. Sekarang belas. Ya, kemudian yang ke tujuh belas, kata Rasulullah SAW akan muncul nanti al bojo al bojo dolim. Ya, sebagai perpanjangan tangan daripada penguasa-penguasa dolim. Ya, ya rujul rijayun min ummati fi akhir zaman Ma'ahum asyatun ka'annaha adlab adlab al-bakar. Akan muncul dari umatku di akhir zaman ini. Sekelompok orang yang mereka membawa cambuk-cambuk seperti ekor sapi. Yazdu fi ghadbi, yazdu fi ghadabillah. Ya. Pagi dia berangkat dengan murka, yazdu fi ghadabillah wa yaruhu fi ghadabihi. Pagi dia berangkat dengan kemurkaan Allah, sore dia pulang dengan amarah dengan marahnya Allah. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ini telah terjadi. Jangankan di sekarang ini zaman penguasa yang tidak berhukum luruslah. Di penguasa khilafah terjadi al-ghajah al-ghajah zalim. Ya, yang mengikuti perintah penguasanya, Digambarkan mereka memegang cambuk cemeti cemeti itu digambarkan seperti ekor sapi keadaan Nabi Dengan itu dia mencambuk manusia. Al-Ghazali Al itu pergi pagi dia bekerja dengan kemurkaan Allah, pulang sore dengan kemarahan Allah. Hadisnya sore. Ini telah terjadi. Ya, kalau kita baca sirah para banyak Al-Ghazali al ini Ya. Nah, di zaman kita pun terjadi. Ya. Al-Gonjo, kalau kata dulu Al-Gonjo. Kalau kata sekarang ini kerennya apa? Hah? Apa? Iya, Apa ya maaf Insya Allah ini aparat yang soleh ya. mudah ini asal ini. Sekarang ini apa apa dolim. Saya pinjam kisah di kolom Muslim. Ya. Ribuan pemuda Ikhwan Muslimun di penjara. Yang memenjarakan orang yang mengaku Islam, tukang siksanya juga Islam semua. Namanya saya tapi sekarang namanya ingat. Dari saya hobi dulu baca buku-buku. Sampai sekarang nama al ghazal saya ingat. Islam Luar biasa kalau kita ikuti penyiksaan, ya kisah penyiksaan ikhwan muslimun luar biasa. Dan kisah ikhwan muslimun itu menggonjangkan dunia ketika itu. Sampai-sampai ada wartawan kafir yang membaca kisah itu, mengenal kisah itu sampai ada yang masuk Islam. Ya. Mereka menyiksa ya, atas perintah penguasa zalim. Di antara mereka dalam dalam kisah perjuangan muslimun di antara mereka, di antara al itu, polisi-polisi zolim itu, ada dua orang. Yang dua orang ini rupanya diberi hidayah oleh Allah SWT. Jadi dua orang tukang siksa ini pada satu hari. Ya, setelah melihat, setelah melihat dengan matanya sendiri para pemuda-pemuda itu disiksa, tidak ada satupun yang merasakan apa? Menyerah. dia belum mendapati satu pun pemuda yang muslim yang mengatakan sudah kabur keluar tobat ada yang ada ketika ketika salah satu al itu ya ingin mengarahkan tembakannya ke salah ada di salah satu ruangan di salah satu ruangan itu yang ingin dihabisi ketika itu seorang syekh yang sudah tua ya. maka yang muda-muda ini tahu yang muda-muda itu maju menutup pintu gerbang penjara dengan dada mereka. Nih. Nah, dia gimana? Nah, ada di antara mereka dua orang yang akhirnya dua orang itu telah melihat ya dengan mata kepala sendiri, mereka sadar gitu. Mereka sampai kondisi ini saya tutup, ya tetapi kesadaran mereka itu terlambat. Karena toh mereka juga akhirnya menyaksikan ketika selain tutup itu digantung. Digantung. Selain tutup itu dihukum mati dengan cara digantung. Ya, disertakan salah satu ulama al-ashar. Dipanggil ulama al-ashar. Disuruh sahabat. Dua orang ini menyaksikan detail-detail peristiwa itu dan dia bersaksi setelah kematian saya itu. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Sampai dia mau berbuat begitu, itu oleh komandan-komandannya, oleh komandan-komandan atasan dia. Dikatakan apa? Itu orang-orang yang Islam muslim itu. Ya, musuh negara. Titik. Dia tahunya orang-orang itu musuh negara. Lapar habis. Siksa. Biar dia mati. Jadi yang diketahui oleh aparat-aparat itu, ya dari komandannya, orang-orang itu musuh negara. Dia tidak pernah berpikir, tidak mempelajari dulu apa betul orang ini musuh negara. Enggak. Perintah siap, telah jalan. Hadis, habis, tidak tidak. Itu terjadi di Mesir. Dan tentunya tidak juga di Mesir. Di mana-mana termasuk di tempat ini. Percaya saja. Oh itu orang pemberontak. Ya sejak kasus kita sudah selama oh, itu orang oh, itu mereka tidak dipikir, tidak tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan Quran, tidak menggunakan Islam. Apa benar orang-orang itu? Apa benar yang dikatakan komandan ini? Dah, siapa kau. Sudah aku seterakan. Iya, dia siap gerak jalan dia hantar umat Islam, kita Islam mati, satu masuk surga, satu masuk nah Ada dua kelompok bertemu, satu dalam rangka mengejarkan la ilaha satu mengusir layu. bertemu. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Pasti tidak segera. Nah, itu terjadi. Akan ada aparat-aparat zolim yang mereka itu membawa cambuk. Kalau dulu cambuk, sekarang nggak ada cambuk. Sekarang ini apa? Kotor nggak? Kotor. Kaki di ini, kaki diinjak oleh meja ini. di tiga orang. Celupin di air. Kita anjangin. Apa? dengan maluannya justru. Jauh lebih zolim. Sekarang. Nah, itu terakhir. Itu yang keberapa? Nah, tidak ada waktu ya. Satu lagi. Yang ke-18. Ya, yang ke-18 kata Rasulullah akan muncul nanti wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, hadisnya sahih juga kalau yang Hurairah. Simbani min ahli nar lam arahu ada dua penduduk neraka yang saya belum dengar. Belum pernah belum pernah saya lihat belum dengar. Ya. Yang pertama kata Rasulullah yang tadi yang tadi itu. Ya. Orang-orang yang mereka membawa cambuk. Ya, keadilan Nabi Bakar ribu ribu bihanam dengan cambuk itu dia mengumpul manusia. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua dalam hadis ini yaitu nisaun kasiatun ariyatun muminatun ma'ilah ya ru'usahunna menuntut ke ma'ilah yang kedua adalah Rasulullah jadi ada penghuni neraka yang ketika Rasulullah hidup itu belum dilihat jadi yang kedua ini perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang Rasulullah pernah melihat pemandangan isi neraka diperlihatkan oleh Allah Ya. Bukan mustahil. Sekarang zaman internet, kita bisa melihat Amerika, kita nggak kemana-mana. Orang bisa bikin dengan daya hayalnya bisa bikin film macam-macam. Ya. Bukan mustahil. Allah jauh lebih canggih dari itu. Ya. Nah, Rasulullah diperlihatkan di neraka. Nah, Rasulullah mengatakan dua orang di neraka ini ketika Rasulullah itu belum dilihat. Gitu ya. Tapi akan terjadi itu. Ya, yang kedua ini, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, nisaun pun, ariyatun pun, ma'ilah. Berpakaian tapi telanjang yang bergoyang dan membuat orang lain bergoyang. Apa maksudnya? Hah? Ini kata Rasulullah. Dia berpakaian tapi telanjang. Hadis ini oleh banyak ulama dijelaskan, berpakaian tapi telanjang itu. Ya, dia berpakaian transparan. Dia menutup Allah, menutup Allah, Tapi bajunya tipis. Ya, dua maknanya. Tipis, ya. Bajunya tipis dan menutup-nutup Itu yang dikatakan berpakaian transparan zaman sekarang ada sebagian orang ya dengan segala kesadarannya dia taat kepada Allah ya walaupun nafsunya masih menginginkan ya dunia tapi karena kesadarannya dia berubah dia pakai jilbab sari jilbab sari jadi jilbabnya ada dua ya satu jilbab sari ya yang satu lagi jilbab artis. Ini yang bentuk jilmo. Nah, nah sekarang boleh apa-apa, tapi nggak dosa, syukur. Dia pakai penutup aurat itu tapi membentuk tubuhnya. Ya, yang pertama dia membentuk tubuh karena sempitnya, yang kedua karena tipisnya. Ini yang dimaksud berpakaian tapi telanjang. Nah para ulama sepakat yang disebut jilbab itu, jilbab itu dia harus panjang, menutup semua. Ya. Bahkan kalau kita menurut pendapat Ibn Abbas, ya Ibn Abbas mengatakan jilbab itu semuanya, tak buka-bukanya ini, cadar-cadarnya. Kalau Ibn Abbas ya, ya, walaupun status cadar ini masih ikhtilaf. Yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah Allah Ya. Tapi paling tidak jilbab yang menutupi tubuh wanita itu dia harus longgar. Tidak boleh Ya orang sekarang jilbab yang jilbab. Tapi kalau maunya sendiri. Bukan mengikuti maunya Allah. Nah, orang yang seperti itu bukan tidak berpahala, dapat dosa. Berapa banyak sekarang maaf Apalagi kalau sudah musim kondangan. buah, Ya, taji, adu. Nah, dia ada perempuan. Ya, dia lihat temannya itu, saya eh, tiga sini, dia sepeda. Para aku. Pulang yang roda dari jalan Yakin 50 ribu Kelihat tentang seribu Tapi kenapa dia pakai Senang lagi suaminya gembira yang ketika Lalu Suami satu Haram Itu yang disebut gayus Gayus itu Laki-laki Kepala membiarkan kerusakan terjadi di tengah keluarganya, baik dilakukan oleh istrinya maupun anaknya. Dayung. Ini sudah besar dayung. Dan berapa banyak orang dalam berbagai tak penjelasan. Bukan mahalnya yang dilihat, bukan modelnya, tapi apa? sarki atau tidak? Kalau berkenaan dengan cinta, bukan coraknya, bukan harga berapa per Kalau kain seribu pun nggak masalah yang penting menutup aurat walaupun memang tidak ada orang pakai kain seribu ya Dan ada umpama kalaupun tidak punya adanya kain terigu seribu kamu apa. tahu kalaupun tidak punya tapi sekarang orang tidak yang dicari ya yang dicari modelnya nafsunya masih lebih dominan daripada ketaatan kepada Allah disuruh pun laporkan juga nah yang betul protes iya. daripada lahan kan orang melaporkan jilbab bencana kali bencana lagi iya. Nah ini mama banyak terjadi gitu. Berpakaian Sekarang ya, ada yang disebut apa itu? Apa ceremoni? Yang mau anu, pamer-pamer itu loh. Pragawati. Model itu. Ya. Coba dia jalankan pragawati. Persis bebek. Dan bisa jalan lurus dia. Ini yang berkoyak. Dilihat oleh orang. Ah, orang ikut. Oh, dia dia malah lapar. Ikut. Ya. Bahkan kadang-kadang dari saking gak takutnya dosa, ada jalan yang begini, jadi jalan yang banyak laki-laki. Sampai sekarang mulai dia jalan. Ini hadis ini. Nah ini warisan jahiliyah. Orang jahiliyah dulu itu sampai turun ayat tentang jilbab masa baru. Itu ceritanya begitu dulu. Dia jalan cari jalan di mana laki-laki banyak banyak duduk. Dia jalan di situ. Nah kalau sudah jalan wanita tua itu dia banyak pakai gelang kaki, gelang kaki dari emas. Itu jalannya dihutang-hutangkan kakinya itu. Tetapi ternyata jahiliyah dulu lebih baik dari jahiliyah sekarang. Karena pakaiannya digambarkan masih di bawah lutut, walaupun belum menutup semuanya. Sebagian lehernya masih terlihat. Jahiliyah sekarang lebih dahsyat. Ya, bahkan di atas paha. Iya di atas paha, dia untuk Allah tidak. Anda umur kedua ke kantor kebaktian, ya. selain dia body. Awal kalian ini. Nah itu. Nah ini sekarang ya memberi contoh kepada orang ya meniup-niupkan tubuhnya ya kemudian kata Rasulullah mengusahkan keakraman bertumailah dia punya rambut kata Rasulullah seperti punggungnya onta dia sekarang model-model rambut ya ya seperti ada yang seperti es krim ada yang seperti landak turun dari ada yang sedikit gaji. Nyeriur. Tapi muka-muka itu, muka-muka itu yang berhasil sekarang bikin ketawa orang. Jadi kalau banyak uang sekarang, jadi gila itu banyak uang. Yang bisa gila-gila itu cuma dapat uang. Yang jujur-jujur, yang lurus itu tidak bisa maju. Itu keadaan. ya. Nah, ini pun telah terjadi. Ya para al-gojo, pembawa cambuk, dua halnya yang sudah motor kemudian ya, kemudian mereka Yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bergoyang dan membuat orang lain bergoyang. Ini telah terjadi. Maka hati-hati yang punya anak gadis, yang punya istri, ya, silbak itu bukan model. Ya, yang pertama harus diperhatikan syar'i atau tidak. Ya, dan jilbab juga disifati oleh ulama jilbab itu bagi wanita jangan cari warna yang menyolok cerah merah kuning jangan afdolnya warna jilbab itu hitam dan warna gelap afdolnya ya jadi jangan eh, jadi mau bikin warna ya jangan dituruti kan ya menurut orang ini dari itu yang dibagian mereka sudah ada. Yang keberapa tadi? Jumlah yang insya Allah sudah akan ke depan. Subhanallah ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, ya